عطية أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند زوجي أي أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعها فانظر إلى جزالة لفظه صلى الله عليه وسلم في الكناية وإلى إشراق نور النبوة من مصالح الآخرة التي هي أهم مقاصد النبوة إلى مصالح الدنيا حتى انكشف له وهو أمي من هذا الأمر النازل قدره ما لو وقعت الغفلة عنه خيف ضرره فسبحان من أرسله رحمة للعالمين ليجمع لهم Ah, baina biyumni bi'thatihi masalihid dunya wa din ah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam disebutkan di dalam uh, uh, uh, poin yang selanjutnya dari khisalul fitrah yang ada bahwa uh, kemarin kita jelaskan sedikit tentang beberapa khisalul fitrah <clears throat> atau perkara-perkara yang mengandung kepada kesucian kesucian manusia yang kemarin kita sebutkan sedikit yaitu diantaranya kita singgung tentang masalah menggunting kuku ya kemudian e, mencabut bulu ketiak kemudian juga merapihkan daripada kumis dan jenggot yang terlalu panjang kemudian mencukur rambut kita yang panjang Eh, kemudian dirapikan dan dibersihkan kemudian yang selanjutnya masih banyak khisal fitrah khisal fitrah yang lain penyebutannya hanya eh, disinggung oleh Imam Ghazali hanya sekilas saja di antaranya yang bagian ke-6 dan bagian ke-7 yaitu ziyadatus surah wa gulfatul hasyafah yaitu apa ziyadatus surah itu motong hari-hari ada pusarnya bayi yang ziyadah itu tambah itu dipotong hari-hari nah, hari-harinya dipotong wa gulfatul hasyafah dan memotong kuncupnya kemaluan itu dengan sunat khitan itu termasuk khisalul fitrah dan itu hukumnya khitan wajib buat lirrijal wal mar'ah dari Imam Syafi'i wajib dari Imam Syafi'i hukumnya wajib adapun surah surah itu pusar yang dipotong tadi waktu bayi fatukta fi awalil wiladah maka dipotong di awal kelahiran jadi begitu lahir bayi hari-harinya dipotong dan dikubur gitu ya wa amma tathhiru bil khitani adatul yahudi fil yaumi sabiq minal wiladah adapun dengan cara mensucikan anak bayi itu dengan cara dikhitan dari mulai sejak lahir tujuh hari setelah kelahirannya itu termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi jadi orang Yahudi biasanya kalau anaknya lahir tujuh hari dipotong atau dikhitan Yahudi loh kalau Nasoro tidak dikhitan malah orang Nasrani tidak ada khitan kalau orang Yahudi dikhitan ya, yang paling bagus bagaimana Kata Imam Ghazali yang paling bagus adalah wa mukhalafatuh wa mukhalafatuhum bitakhiri illa ayyadhural walad ahabbu wa ab'adu anil khatar yang paling bagus adalah menyalahi mereka jangan nyamai mereka menyalahi mereka nyeleweng dari orang-orang Yahudi jadi segala macam adat Yahudi kalau di eh, Rasulullah itu saat zaman Rasulullah beliau masih hidup kalau adat Yahudi itu ada itu kalau Rasul bertanya Yahudi bagaimana melakukan kerjakan hal ini Yahudi begini begini begini Rasul mengatakan lebih baik kita mukhalafatuhum menyalahi mereka kayak puasa 10 Muharram puasa 10 Muharram itu Yahudi merayakan puasa karena kemenangannya Nabi Allah Musa dikejar sama Fir'aun Rasulullah mengatakan kalau saya dihidupkan kembali oleh Allah kalau saya hidup masih sampai tahun depan maka lebih baik dipuasai tanggal 9 dan tanggal 10 jangan tanggal 10 saja kalau saya dihidupkan oleh Allah Ta'ala sampai tahun depan maka dianjurkan untuk puasa di tanggal 9 Muharram Tasu'a wa Ashura tanggal 10 Muharram karena Yahudi tanggal 10 Muharram toh, 10 Yahudi cuma 10 Muharram saja ya itu mukhalafatuhum bitakhir maka menyalahi mereka dengan menunda sehingga anaknya sudah tanggal giginya ayat gural walad seorang anak sudah tanggal giginya itu lebih dicintai dan itu lebih disukai karena jauh daripada bahaya tapi kalau masih bayi umur tujuh hari sudah dikhitan begitu ya ya meskipun ada begitu ya ada beberapa uh, adatul Yahud yang artinya masih di, masih masih digunakan tapi lebih baik kita betakhir kata Imam Ghazali lebih baik kita menyalahi apa aturan Yahudi gitu aja ya. kemudian Rasulullah SAW bersabda khitan itu adalah disunnahkan bagi laki-laki dan merupakan kehormatan bagi wanita sunnatun lirrijal wa makramatun linisa khitan itu adalah disunahkan bagi laki-laki dan merupakan penghormatan bagi kaum wanita ya, hadis ini dipakai oleh Ahmad Ibn Hanbal Hadis ini dipakai sama Ahmad Ibnu Hambal. Apa kekuatan hadis ini? Kekuatan hadis ini adalah sanatnya baif. Bukan sahih. Kekuatan hadis ini sanatnya adalah baif. Sanatnya dari Abi Dhabah bin Usamah an abihi bi Isna din dhaifin. Sanatnya dhaif. Jadi hadis yang kekuatan hadisnya masih pada strata hadis dhaif pada tingkatan hadis yang lemah. Ya Sunnah eh, khitan adalah disunahkan bagi laki-laki dan merupakan penghormatan bagi wanita. Ini dipakai sama Imam Ahmad Ibnu Hambal sehingga laki-laki itu sunnah khitan tidak wajib. Perempuan juga begitu sunnah. Tidak wajib. dan Imam Syafi'i wajib karena untuk kebersihan badan itu. Ya maka wayam bagi Allah yubali fi khafdil mar'ah maka soyokianya jangan terlalu di dalam menyunat perempuan itu hingga biji kelentitnya dihabiskan semua itu yang paham dokter ya yang paham dokter kan dalam menyunat eh, perempuan itu kebanyakan suster-suster, dokter-dokter ahli sunat di rumah sakit biasanya. Itu mereka tahu maka di sini dijelaskan sama Imam Ghazali, jangan terlalu dihabiskan biji kelentitnya. Jadi disisakan sedikit. Sebagaimana Rasulullah saw alaihi wasallam berkata kepada Ummi Atiyah, beliau berkata, "Ya Umma Atiyah, ashimi walatan haki." Ya Umma Atiyah, rendahkanlah ashimi. Rendahkanlah walatan haki dan jangan dihabiskan. Jadi ambil, potong sedikit. Jangan dihabiskan semua walatan haki jangan dihabiskan semua dalam nyunat perempuan itu fa innahu asra lil wajhi karena sunat perempuan yang tahu caranya asra lil wajhi apa asra lil wajhi menjadikan muka orang perempuan tadi wajah orang perempuan tadi berseri-seri berseri-seri cantik wajahnya cantik lahir batin gitu ya wa ahdha inda zauji dan memberikan ketenangan bagi suami nanti kalau dia kawin kumpul sama suaminya tenang di dalam dia bergaul dengan suaminya itu menimbulkan satu perasaan yang tenang ai aksara lima ilwajhi wadameh yaitu maknanya adalah memberikan air muka dan memberikan darah yang lebih maknanya apa ya tadi air mukanya ditambah oleh Allah Ta'ala menjadi air menjadi wajah yang berseri-seri wajah yang eh, murah senyum wajah yang cantik begitu wajah yang enak dipandang oleh suaminya untuk suaminya meh dan darahnya oleh Allah Ta'ala diberikan Masya Allah mengalir dengan deras artinya kuat, tidak gampang sakit ya memberikan biasanya orang kalau darahnya juga naik begitu kan cepat marah dan lain sebagainya indah, tidak wa ahsanu fi jima'iha dan memberikan Eh, kenikmatan atau memberikan ketenangan, memberikan kedamaian di saat dia bergaul dengan suaminya. Sebagaimana layaknya suami istri. Maka lihatlah kata Imam Ghazali kepada ila jazalati lafzihi sallallahu alaihi wasallam fil kinayah. Lihatlah bagaimana kesempurnaan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan pemahaman-pemahaman seperti ini dengan bahasa kiasannya ini yang tidak paham begini kecuali Nabi dokter-dokter memahami bab-bab seperti ini ya dari Rasulullah nah, tidak ada yang bisa memahami apa detailnya dan apa itu sumber kita mengetahui apa yang sebenarnya kecuali dari Rasulullah wa ila isyraqin nurin nubuwah ila min masalihil akhirah semua ini diambil dari cahaya kenabiannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW diajari oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat dan itu diajarkan kepada umatnya. Ya, diajarkan kepada umatnya. Allati hiya ahamu maqasidin nubuwah ila masalihid dunya hingga dikata Imam Ghazali titik yang paling penting di dalam urusan manusia hidup di dunia ini Rasulullah tahu. Rasulullah tahu. Urusan orang cari rezeki di dunia, orang bagaimana cara dagang bagaimana cara orang bercocok tanam bagaimana cara orang begini bagaimana cara orang bergaul dengan keluarga bagaimana cara orang bergaul dengan temannya bagaimana cara orang bergaul dengan anaknya bagaimana cara orang begini lah semua itu diatur oleh Rasulullah SAW dan ada lafadznya Nabi memberikan khairukum khairukum nisaihim khairukum khairukum nisaikum wa ana khairukum linisaihim Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk istrinya atau kepada istrinya dan aku adalah orang yang terbaik kepada istriku. Bagaimana? Lihat sirahnya Rasulullah kepada istrinya. Bacaan di sirahnya Rasulullah. Ya. Banyak sekali. Hatan kasyafalahu wa huwa ummi. Sehingga kalau sudah Nabi Muhammad yang memberikan penjelasan, kalau sudah Rasulullah yang memberikan pendidikan dan pelajaran, ingkasyaf. Ingkasyaf itu tersingkap yang tadinya buram gelap manusia bodoh tidak mengerti ini tata aturan hidup di dunia begitu Rasulullah yang muncul dibuka sama Nabi lo kelihatan ingkasyaf itu namanya wahwa ummi padahal Rasulullah itu tidak membaca tidak menulis tidak membaca tidak menulis ummi ya min hadzal amrin nazil gadruhu ma law ghafla anhu khifa dararuhu yang mana kalau urusan yang turun tadi ini kemudian Rasulullah lale tidak nyampaikan Rasulullah lale tidak nyampaikan atau Rasulullah ee, eh, mengalami satu kesalahan sehingga dia lupa aduh ini kok tidak saya sampaikan urusan manusia ini di dalam di dunia khifa alaihi maka dikatakan eh, wagaat anhul ghaflah khifa dhararuhu maka akan terjadi madarat untuk orang muslimin ternyata tidak ada Rasulullah itu balagar risalah wa adal amanah. Nabi Muhammad itu menyampaikan risalahnya Allah Ta'ala yang berbau akhirat wa adal amanah dan menunaikan amanatnya Allah Ta'ala yang berbau dunia komplit dari A sampai Z Rasulullah tahu dari Alif sampai Ya Rasulullah tahu jadi tidak ada yang tertinggal walau sedikit ya khifadharul Fasubhaman arsalahu rahmatan lil alamin. Maka Maha Suci Allah Ta'ala yang telah mengirim, mengutus Rasulullah sebagai rahmat penebar seluruh alam. Liyajma'alahum baina bi'athatihi masalihid dunya waddin sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa mengumpulkan antara maslahat agama dan maslahat dunia. Kumpulkan. Madrasah dulu memang betul tidak ada madrasah, tapi Nabi Muhammad memberikan Eh, pelajaran-pelajaran uh, uh, kemadrasahannya, pelajaran-pelajaran pendidikan agama itu di mana? Di masjid. Di masjid, di rumah diajarkan oleh Rasulullah caranya bagaimana bergaul dengan uh, keluarga, bergaul dengan sahabat dan sebagainya. Banyak sekali. Athaniyah ma tala al lihyah. Athaniyah ma tala al lihyah wa innama akharnaha linal hagabiha ma fil lihyati minas sunani wal bid'ah إذ هذا أقرب موضع يليق به ذكرها وقد اختلفوا فيما طال منها Fagila in gabadar rajulu ala lihyatihi wa akhadha ma fadula anil gabdah fala ba'sa. Dikatakan yang kedua adalah lehyah yang panjang, jenggot yang panjang. Ma tala minal lihyah. Jenggot yang panjang. Ya. Bagaimana ini? Kata Imam Ghazali, aku akhirkan di dalam penyebutan ini supaya gamblang. Urusannya gamblang. Mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah dalam urusan jenggot ini mana yang diperintahkan sama Nabi untuk ngiara jenggot dan mana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad yang untuk motong jenggot ada ya ada. makanya di dalam semua ini e, ada pelajarannya tidak boleh orang kemudian ngerok jenggot sama sekali sehingga tidak punya jenggot kurang bagus ya laki-laki harus ada katanya e, apa e, dikatakan bahwa makramatur rijalu indah lehya ya izur rijal fil liha wa izur rijal fil liha laki-lakian itu bisa ditimbulkan atau keluar tuh dengan lehyanya nah, tapi kata Imam Ghazali nanti di kesempatan yang lain tapi jangan seperti lehyanya kambing <laughs> lehyanya kambing panjang gitu tapi budu ngerti apa jangan izur rijal fil liha ya lehyah yang sekiranya pantas Ya, maka disebutkan di sini nanti yang bagaimana? Idh hadza agrabu mawdhi'in yaligu bihi dzikruha. Ini pas kata Imam Ghazali. Untuk disebutkan itu pas. Bagaimana? Wa qad ikhtalafu fi ma minha. Banyak ulama masih selisih pendapat antara lehyah atau jenggot yang panjang sama membiarkan jenggot panjang begitu tidak dirapikan. Ada ulama yang merapikan. Itu masih selisih pendapat ya. Di antaranya Fagila in gabadar rajulu ala lihyatihi jika laki-laki tadi pegang jenggotnya in gabadar rajulu ala lihyatihi wa akhadha ma fadula minal gabdah fala ba'sa jika dia kemudian megang jenggotnya kemudian selebihnya dari jenggot tadi itu dia gunting tidak apa-apa menggunting jenggot dalam bab ini adalah hukumnya sunnah tapi setelah digenggam begini ada jenggotnya orang yang panjang begitu kan digenggam begini potong selebihnya itu hukumnya sunnah Fagat fa'alahu Ibnu Umar wa jama'atun minatabi'in. Hal ini dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan sejumlah ulama-ulama tabi'in. diantaranya Hasan al-Basri. diantaranya juga eh, sahabat Rasulullah yang paling eh, eh, tabi'in yang yang yang diang, diang, diunggulkan oleh Rasulullah, Uwais al-Garni termasuk khairu tabi'in Uwais kata Rasulullah sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Gharni wastahsanahu Sya'bi wa Ibnu Sirin juga ulama-ulama yang lain dari kaum tabi'in juga mengatakan itu baik-baik seperti Imam Sya'bi dan Ibnu Sirin wa karaha wa Hasan wa Qatada tapi ada sebagian ulama juga mengatakan makruh biarkan biarkan di biarkan begitu ya wa tarkuhu dibiarkan untuk jenggotnya memanjang begitu tidak usah dipotong tidak usah diapa potong tidak usah karena ada yang sebagian ulama tidak usah dipotong biarkan dia panjang panjang sendiri nanti <laughs> tapi yang bagus adalah begitu jadi setelah digenggam dipotong itu yang paling bagus setelah gobdoh ya eh, lebih bagus ya pokoknya dirapikan serapi-rapinya lah jangan kelihatan kemudian melomprot begitu syaktah dalam bahasa Arabnya kusut tidak pernah disisiri tidak pernah dirapikan bahkan mungkin ada juga kutunya di situ bukan hanya di rambutnya di kutunya juga di jenggotnya juga banyak kutunya sehingga orang mau makan barang tuh kadang-kadang ya Allah jenggotnya diginikan dulu baru makan dia begitu kumisnya juga begitu naikkan dulu baru bisa makan atau minum ya lebihan begitu ya kurang bagus kurang bagus kemudian wakala. Sebagian ulama juga diantaranya Imam Hasan dan Qatadah mengatakan watarkuha afiatan ahabu. Membiarkan jenggot itu panjang itu lebih disukai. Ada sebagian tabiin begitu, tapi cuma dua, Qatadah sama Hasan. Sanal basri Ligaulihi sallallahu alaihi wasallam u'ful liha. Ini dia ngambil dari situ. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, panjangkan lehyahmu. U'ful liha, panjangkan lehyahmu Ya, dalam arti kata panjangan itu kan mestinya tidak boleh terlalu panjang betul. Jangan terlalu panjang betul. Wal amru fi hadza garibun illam yantahi ila tagsisil lihya wa tadwiriha minal jawanib. Yang dimaksud di sini kata Imam Ghazali adalah menggunting jenggotnya yang lebih dan kemudian merapikan sisi-sisinya. Nah, begitu. Yang bentuknya di sini mungkin banyak sekali Eh, rambut daripada bulu jenggot tersebut dirapikan kerok tidak apa-apa kerok sedikit sini biarkan sininya tumbuh jenggot sebagaimana yang di yang diajarkan oleh agama begitu fa inna tulal mufrid gad yushawwihul khilqah wa yutligu alsinatal muhtabina bin nabdi ilayya iya karena sesungguhnya jenggot yang terlalu panjang Qad yushawwihul khilga membuat bentuk manusia yang jenggotnya panjang tadi jelek. Menakutkan. Jenggotnya panjang, grewok-grewok. Menakutkan. Ini apa ini? Ya. Yushawwihul khilga. Kadang-kadang ada begitu. Wa yutligu al-sinatal muhtabina binabdi ilai dan mengundang orang-orang ahli ribah untuk melemparkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh orang-orang dudukan cakruk-cakruk gitaran itu peloton jenggot yang begitu itu kayak gaya nyapu eh nah. ya yutlik sehingga keberadaan orang yang mengatakan lisan seperti itu ya dosa dosa besar itu tapi yang menyebabkan dia berkata begitu ya karena memang kesalahan orang yang punya jenggot tadi kenapa tidak dirapikan jenggotnya begitu ya yutlik fala ba'sa bil ihtirazi anhu ala hadhihi niyah maka kata Imam Sari maka tidak apa-apa memelihara jenggotnya supaya dirapikan seperti itu agar supaya terjaga dari mulut mereka niatnya seperti ini bagaimana tidak apa-apa Ustaz tujuan saya melihara jenggot ini supaya saya tidak kalau jalan depannya orang muda-muda itu tidak dikata-katai niatnya saya seperti itu Ustaz tidak bukan karena Allah Ta'ala juga bukan karena Rasulullah ya sudah yang penting sudah punya kebaikan dulu untuk merapikan sebagaimana apa yang disabdakan Nabi itu lebih bagus daripada tidak sama sekali daripada tidak sama sekali wagalan nukhai ajib tuli rajulin agilin tawilil lihyah kaifala la ya'khudhu min lihyatihi wa yaj'aluha baina lihyatain kata Imam Nukhai aku heran aku heran kepada seorang laki-laki yang berakal panjang jenggotnya Kenapa dia tidak mau mengambil antara dua jenggot yang panjang sama jenggot yang pendek? Ya setengah lah. Di tengah-tengah. Khairul umuri ausatuha. Sebaik perkara itu adalah yang tengah. Jangan terlalu kurang, jangan terlalu berlebihan. Antara ini dan itu. Terlalu panjang, tidak bagus. Tidak punya sekali, kurang bagus. Ya tengah-tengah antara itu. Itu orang yang berakal begitu kata Ustaz. Fa inna tawassut fi kulli syai'in hasan. Karena sesungguhnya perkara yang di tengah-tengah di dalam segala sesuatu itu bagus. Makan. Jangan terlalu kenyang, juga jangan terlalu lapar. Begitu. Ya. Zikir. Jangan terlalu menghabiskan waktunya hingga akhirnya sampai dia tidak berusaha sama sekali. Tidak bagus. Tengah-tengah. Segala sesuatu yang tawasud itu lebih bagus daripada berlebih-lebihan. Walidhalika gila sehingga dikatakan kullama talal lihyah tashammaral agel. Dikatakan oleh Ghazali, oleh karena itu dikatakan setiap kali Anda melihat orang yang lehyah atau jenggotnya panjang, tashammaral agel, maka akalnya hilang. Maknanya adalah orang ini enggak waras <laughs> itu. Jadi jangan terlalu panjang, terlalu pendek juga tidak boleh tidak punya sama sekali maknanya atau terlalu panjang ya. Fasulun wa fil lihyati asyru khisalin makruha di dalam urusan jenggot ini Imam Ghazali bicara masalah khisal fitrah terus ini di dalam urusan ini ada 10 perkara di dalam masalah jenggot ini 10 makruh 10 kemakruhan apa saja 10 kemakruhan ini dijauhi yang pertama wa duha asyaddu karahatin min ba'd sebagiannya lebih makruh daripada sebagian yang lain artinya kalau yang lain dikerjakan lebih makruh dalam urusan singkat ini seperti apa misalnya pertama khidwabuha bisawad yang pertama menyemir dengan warna hitam singkat yang putih disemir dengan warna hitam itu haram bukan lagi makruh ya di, di Zubat itu disebutkan wa waharramu khidab sya'ri bisawat li rajulin wa mra'atin lalil jihad diharamkan menyemir rambut dan menyemir kumis atau menyemir jenggot dengan warna hitam haram hukumnya waharramu khidab sya'ri bisawat haram hukumnya menyemir rambut menyemir kumis menyemir jenggot dengan warna hitam lirajulin untuk laki-laki wamra'atin juga untuk wanita lalil jihad tapi kalau untuk jihad boleh ghazwi untuk ghazu untuk perang lawan orang musyrik Israel Amerika tidak apa-apa karena kalau orang kelihatan orang kelihatan uh, uh, ubannya kelihatan tua itu orang kafir dia akan lihat hmm, sebul saja ini tidak usah ditusuk ini boleh aja lalang orang tua ini tapi kalau kelihatan muda itu mereka grogi. Makanya dia sembir dengan warna hitam supaya kelihatan muda. Ya, kemudian itu habil kibrit atau masih hitam tapi diberi belerang supaya kelihatan putih. Haram tidak boleh. Sama. Sebagaimana khidab bisawat haram, menyemir dengan warna hitam haram, Kemudian tabidu habil kibrit haram juga. Anak muda masih ganteng, masya Allah, putih semuanya. Udah putih, kasih belerang, biar kelihatan lebih tua. <laughs> ya, ya boleh. Wanat fuha atau dicabut jenggotnya. Ya, boleh. Asyik putih jenggot itu. Cetet, cetet, cetet. <laughs> Ya, jangan. Wanat fushayb minha atau mencabut yang putih, yang beruban. Ada ubannya sini, jenggotnya cabut yang uban jangan kalau tidak mau ya gunting saja jangan dicabut ya tapi katanya kalau dicabut atau digunting membuat malah yang lain juga ikut putih sebagian kata mengatakan seperti itu wanukson minha atau menghabiskan jenggotnya sama sekali waziyadah fiha terlalu panjang jenggotnya sampai bermeter-meter ya tidak bagus watasrihuha tasannu'an li ajli riya menyisir jenggot yang tujuannya adalah untuk ria, sisir jenggotnya biar kelihatan apa ya supaya cari perhatian <laughs> ya tasannu'an li riya haram tidak boleh watarkuha setan idharan li zuhud atau dibiarkan jenggotnya panjang agar supaya kelihatan kusut supaya orang memandang bahwa orang ini adalah orang zuhud orang yang jauhi dunia juga kelihatan jenggotnya rewok-rewok begitu buat apa itu riak namanya ya wan nadhar ila sawadiha ajaban bisyabab atau dia memandang berpikir bahwa kalau jenggotnya hitam dia takjub heran dengan masa kemudaannya dia lihat ada orang anak muda jenggotnya masih hitam lebih baik jenggot saya yang putih ini saya semir hitam aja supaya seperti anak muda itu nah, boleh ya wa ila bayadhiha takabburun bi atau jenggotnya anak muda yang masih hitam dia lihat ada jenggotnya orang tua yang sudah putih kelihatan orang tua kok semua orang-orang pada dihormati dituntun didudukkan di tempatnya duduknya di depan dikipasi barangkali mungkin makanan pertama kali datang sama dia ini bagaimana kalau saya juga akan saya berikan belerang supaya kelihatan orang-orang supaya menghormati saya tujuannya begitu haram tidak boleh anak muda ya wa khidabuha bil humrah wa sufrah min ghairi niyatin tasyabbuhan salihin atau disemir dengan warna merah atau disemir dengan warna kuning setelah memutih ya bukan masih hitam setelah putih atau setelah beruban disemir dengan warna merah atau disemir dengan warna kuning tanpa tujuan meniru orang-orang soleh haram juga tidak boleh tujuannya itu nyemir ini apa untuk niru orang-orang barat kufar orang-orang kafir orang-orang Eropa boleh dilarang dalam agama jadi yang diperbolehkan itu adalah di mana kita berbuat adalah untuk Islam karena Allah Ta'ala yang pertama fa'amal awal fahuwa al-khidabu bisawat yang pertama menyemir dengan warna hitam fahuwa manhiun anhu hal ini dilarang oleh Rasulullah Tidak boleh Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digaulihi sallallahu alaihi wasallam, khairu syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bi syababikum. Dikatakan sebaik-baik masa mudamu atau sebaik-baik anak-anak pemudamu adalah orang yang meniru orang tuamu. Dan sejelek-jelek orang tuamu adalah orang-orang tua yang meniru anak-anak mudamu. Setidaknya kalau dalam bahasa Jawa kita tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Ya. Tapi sebaik-baik pemuda adalah pemuda yang meniru orang tua. Maknanya apa nih? Wal murad bitasyabuh bisyuyukh. Yang dimaksud di sini adalah menyerupai orang tua, anak muda yang menyerupai orang tua fil wagar di dalam kehormatannya. Enggak cuawaan, enggak kehormatannya. Tenang, kehormatannya akhlaknya, pengalamannya, ilmunya, itu. La fi tabyidi sya'r bukan dengan memutihkan rambut. Memutihkan rambut dikasih belerang anak muda zaman sekarang supaya kelihatan tua dia, supaya dihormati orang. Enggak boleh itu. Bukan itu yang dimaksud sama Rasulullah. Wa naha anil khidabi bisawad sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga melarang umatnya agar jangan menyemir dengan warna hitam wagala huwa khidabu ahlin nar semir hitam ini adalah semirnya orang penghuni neraka semirnya orang-orang neraka wa fi lafdin akhar di dalam lafat yang lain al khidabu bisawad khidabul kufar semir dengan warna hitam itu adalah semirnya orang-orang kafir wa tazawwaja rajulun ala ahdi Umar radhiyallahu taala anhu ada seorang laki-laki yang menikah di zaman Khalifah Sina Umar Ibn Al-Khattab wa kana yukhadzibu bisawad nah, laki-laki tadi menyemir rambutnya dengan warna hitam dia putih rambutnya ya semir dengan warna hitam fana salah khidabuhu wa dhaharat syaibatuh hingga akhirnya semirnya hilang kelihatan tampak ubannya ya fana salah khidabuhu wa dhaharat syaibatuh dan tampak masa tuanya tampak oh ternyata ini bukan anak muda ini orang tua ngakunya 17 tahun padahal sudah 70 tahun misalnya begitu ya farafa'ahu ahlul mar'ah ila Umar radhiyallahu anhu maka pihak keluarga perempuan tadi mengeluh kepada Sina Umar ya mengangkat masalah ini kepada khalifah Sina Umar agar Sina Umar menghakimi faradda nikahahu wa auja'ahu darban maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab saat itu sebagai khalifah kemudian memisah kalau memang sudah tidak suka anda wanita dan ini disangkanya sebagai anak muda bisa. maka dipisah oleh Sayyidina Umar farad dan nikahahu ya dipisah oleh Sayyidina Umar pernikahan mereka dibatalkan wa auja'ahu darban dan laki-laki itu dipukul oleh Sayyidina Umar dengan cambuk sambil dia katakan wa ghala gharartal gauma bisyabab Walabasta alaihim syaibatak engkau telah menipu kaummu pihak perempuan itu dengan mudamu padahal kau sudah tua Walabasta alaihim syaibatak dan telah kau tutupi uban tuamu supaya kau tidak tampak tua kau semir dengan warna hitam dipukul dera ya ditakzir namanya wa yugalu dikatakan lagi awaluman khaddaba bisawat fir'aun la'anahullah yang pertama kali menyemir rambutnya dengan warna hitam adalah Fir'aun, Raja Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu gal dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yakunu fi akhir zaman kelak nanti di akhir zaman seperti kita ini yakunu fi akhir zaman seperti kita gaumun satu gaum yukhadzibuna bisawad kahawasilil hamam mereka akan menyemir rambutnya dengan warna hitam kahawasilil hamam seperti sisa-sisa kamar mandi gitu. sikat maksudnya disikat disikat disemir kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah manusia seperti ini tidak akan mencium baunya surga Imam Zabidi mengatakan bahwa orang seperti ini tidak akan pergi menuju ke surga walaupun khamsah mi'ah sana. meskipun jarak perjalanan antara dia dengan surga itu 500 tahun perjalanan Allah tidak mengizinkan dia untuk mencium baunya surga karena dia telah menyemir rambutnya atau menyemir jenggotnya dengan warna hitam karena warna hitam adalah warna yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk rambut dan untuk jenggot kita semir dengan warna yang lain tapi setelah memutih setelah beruban ya semoga mudah-mudahan kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh agama dan mendekati apa yang diperintahkan oleh agama sehingga insya Allah mudah-mudahan ya, ter, apa namanya tercipta satu